Maka mari kita bersyukur dan bersyukur atas limpahan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bersua berkumpul di tempat terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini betul-betul membawa manfaat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kembali saya menggantikan ustadz yang semestinya mengisi karena ada mungkin keperluan atau hajat yang lainnya maka saya mohon diri untuk menggantikannya meskipun barangkali ada kekurangan maka mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan sebesar-besarnya selanjutnya ada salam dari Al Ustaz Zaid Susanto kepada antuna semuanya Tadi ketika acara penutupan daurah pelajar di Masjid Syuhada Beliau menyampaikan salamnya lagi Mudah-mudahan ke depan beliau berkenan untuk hadir kembali Di kajian rutin muslimah Setiap ahad sore di Masjid Pogong Raya ini Jamaah yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Ahad Tanggalnya 13 Rabiul Awal 1436 Hijriah Bertepatan dengan 4 Januari 2015 Mari kita gunakan untuk memurojaah kembali Sebagian di antara pengetuan yang sudah Antuna ketahui selama ini Saya akan bacakan sebagian hadis dari kitab Riyadhus Salihin bab yang ke-247 yaitu fadlu hilaqiz zikr bab keutamaan halaqah-halaqah zikir atau majelis-majelis zikir wan nadbu ila mulazamatiha dan anjuran supaya senantiasa mendatangi mengikuti majelis-majelis ilmu والنهي عن مفارقتها لغير عذر serta larangan meninggalkan menjauhi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir li ghairi udhur tanpa ada udzur yang syar'i. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم dan bersabarlah engkau wahai Muhammad sabarkan dirimu wahai Muhammad ma'al ladzina yad'una rabbahum untuk selalu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru berdoa kepada Tuhan mereka yaitu Allah bil ghadati pada waktu pagi wal asyi dan pada waktu sore yuriduna wajhah yang mereka itu yakni para sahabat menghendaki menginginkan wajahnya yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar bersama dengan para sahabat beliau untuk bersabar menyampaikan ilmu di majelis-majelis beliau wala ta'du aynaka anhum dan jangan engkau palingkan dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka artinya meninggalkan mereka Kemudian Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan hadisnya berkaitan dengan bab ini di buku saya hadis yang ke-1447 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah senantiasa meridai beliau Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Rasulullah semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau dan keluarga beliau bersabda, "Inna lillahi ta'ala malaikatan." Sungguh Allah mempunyai malaikat-malaikat yatufuna fit turuqi yang pekerjaannya berkeliling, berjalan, menempuh jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikr. Tujuannya mencari orang-orang yang duduk bermajlis ilmu, orang-orang yang duduk bermajlis zikir, orang-orang yang duduk di pengajian-pengajian. Allah memiliki malaikat khusus yang pekerjaannya mencari majlis-majlis ilmu seperti ini. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل kalau ada malaikat yang mendapati majlis-majlis zikir, mendapati orang-orang menuntut ilmu syar'i, tanadau mereka saling memanggil. Di antara malaikat-malaikat tadi saling memanggil. Halummu ila hajatikum. Kemarilah kalian menuju kebutuhan yang kalian cari. Kemarilah kalian menuju sesuatu yang kalian inginkan. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Setelah mereka berkumpul mendapati orang-orang yang berzikir, bermajelis ilmu, malaikat-malaikat tadi me mendekatkan sayap-sayap mereka di sekitar orang-orang yang bermajelis ilmu me, apa, menaungkan sayap-sayap mereka mengelilingi mereka jadi di sekitar kita ini penuh dengan malaikat yang menaungkan sayap-sayapnya mengelilingi kita, menaungkan sayap-sayapnya sampai mana? Bertumpuk berlapis sampai langit dunia. Subhanallah, Allahu akbar. Kita tidak mengetahui memang, tetapi sungguh di sekeliling kita, di sekeliling majelis kita ini penuh dengan malaikat bertumpuk berlapis sampai ke langit dunia. Tidak mungkin bisa kita bayangkan betapa mulianya, betapa uh, agungnya majelis-majelis zikir seperti ini insyaallah taala. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Lalu seusai pengajian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat yang menaungi majelis ilmu menaungi orang-orang yang berada di majlis ilmu tadi sampai ke langit dunia. Allah lalu bertanya, "Wa huwa a'lamu." Padahal Allah Maha tahu. Ma yaqulu ibadi Wahai malaikat-malaikatku, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku di majlis tadi? Apa jawab para malaikat? Yaquluna yusabbihunak mereka, mereka itu wahai Allah, wahai Tuhanku menyucikan bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunaka mengagungkan engkau wahai Allah bertakbir. Wa yahmadunaka memujimu wahai Allah bertahmid. Wa yumajjidunak dan mengagungkanmu wahai Allah mengucapkan tamjid. Lalu Allah fayaqulu Allah bertanya lagi Hal ra'auni Apakah mereka itu yaitu hamba-hambaku itu melihatku? Fayaquluna la wallahi ma ra'auka Tidak demi Allah mereka tidak melihatmu wahai Allah <clears throat> Fayaqulu kaifa law ra'auni Kata Allah Subhanahu wa taala Bagaimana seandainya mereka melihatku? Qal beliau melanjutkan hadisnya yaquluna para malaikat itu menjawab law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan ya Allah ya Tuhanku seandainya hamba-hambamu itu bisa melihatmu pasti mereka akan lebih kuat lagi lebih giat lagi dalam beribadah kepadamu ya Allah wa ashadda laka tamjidan lebih lagi lebih kuat, lebih banyak, lebih giat, lebih tekun dalam memuji, mengagungkan, berzikir kepadamu ya Allah. Wa aktsarulaka tasbihan dan lebih banyak dalam bertasbih kepadamu ya Allah. Fayaqul lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat tadi. Famadza yas'alun? Lantas apa yang diminta oleh hamba-hambaku itu? Qal Nabi melanjutkan yaquluna yas'alunaka al-jannata Wahai Allah hamba-hambamu itu meminta surga darimu Qal yaqulu wahal ra'auha Kata Allah Subhanahu wa taala apakah mereka sudah melihat surga Qal Yaquluna Nabi melanjutkan Yaquluna para malaikat itu menjawab La wallahi ya Rabbi ma ra'auha Tidak Demi Allah wahai Tuhanku Sungguh mereka belum melihat surga Yaqulu Fakaifa lahu ra'auha Nabi melanjutkan hadisnya Wahai hambaku Bagaimana seandainya mereka melihat surga Kala Nabi bersabda Yaquluna malaikat-malaikat itu menjawab "Lau annahum ra'auha" Seandainya mereka bisa melihat surga wahai Allah, kanu ashadda 'alaiha hirsan, pasti mereka lebih rakus, lebih bersamaan untuk mendapatkan surga wa ashadda laha talaban lebih meminta lebih ingin lebih kangen kepada surga wa a'dama fiha raghbatan lebih senang lebih ingin terhadap surga Qal Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Famimma yata'awwadzun?" Lalu apa yang mereka mohonkan kepadaku, mohon perlindungan kepadaku, apa yang mereka mohonkan perlindungannya dariku? Qal yata'awwadzuna minan nar. Mereka berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. Qal fayaqulu wa hal ra'awha? Apakah mereka melihatnya wahai para malaikat? Yaquluna la wallahi ma ra'awha. Demi Allah mereka tidak melihatnya wahai Allah. Fayaqulu kaifa la ra'awha? Allah bertanya, bagaimana kalau seandainya mereka melihatnya? Qala yaquluna la ra'awha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafah. Wahai Allah, seandainya mereka melihat neraka, pasti akan lebih lari, lebih menjauh, lebih menghindar dari neraka tersebut. Wa asyaddalaha makhafatan dan mereka pasti lebih takut lagi, lebih ngeri lagi kalau mereka bisa melihatnya. Qala fayaqulu fa ushidukum kalau begitu kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan kalian sebagai saksi wahai para malaikat. Anni qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah mengampuni mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Jamaah yang saya muliakan, ini hadis yang agak sedikit panjang menjelaskan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa? Ahlu zikr. Orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang suka mendatangi majelis ilmu. Apa kata Allah tadi? Fa Kata Allah, Aku jadikan kalian sebagai saksi wahai para malaikat. Anni qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah mengampuni mereka, yaitu hamba-hambaku yang mencari ilmu, berzikir, bertasbih, bertakbir, bertemjid. Takut kepadaku, meminta surga, memohon perlindungan kepadaku dari api neraka. Lalu qal beliau melanjutkan sabdanya, yaqulu malakun minal malaikah ada salah seorang malaikat yang bertanya atau berkata, "Fihim fulanun, wahai Allah, di dalam majlis tadi, orang-orang yang bermajlis ilmu tadi, ada fulan, si anu, si A, si B, laisa minhum." Orang ini bukan dari kalangan mereka, artinya bukan orang yang sengaja mencari ilmu. Innama ja'ali hajatin. Si fulan atau fulana itu datang ya kebetulan bareng dengan kelompok majelis ilmu itu datang ke majelis ilmu bukan awalnya bukan ingin mencari ilmu tetapi karena ada butuh barangkali ingin ketemu si ibu ini bertemu si eh, akhwat ini bertemu si itu atau mau ini mau itu asalnya tidak mau belajar tapi dia pas mampir kemudian ada butuhan yang lain intinya apakah orang-orang seperti ini juga akan diampuni wahai Allah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qal humul julasa mereka itu adalah orang-orang yang duduk bareng. La yashqa bihim jalisuhum maka tidak ada orang yang ikut duduk di situ yang akan sengsara, yang akan rugi, yang akan menderita. Siapapun yang duduk bareng di situ, maka semuanya akan mendapatkan manfaat, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, masya Allah. Yalah, Allahu Akbar. <clears throat> Kurang apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan fadilah keutamaan majelis ilmu, majelis zikir. Semuanya kena pengaruh baiknya. Orang yang duduk tidak sengaja bareng di situ, masya Allah dapat apa? dapat kebaikannya. Bagaimana dengan yang sejak awal memang datang untuk mencari ilmu? Bagaimana pula yang mungkin panitianya yang mengadakan, yang memfasilitasi, yang kemudian ikut mencari ilmu? Semuanya di situ. Lillahi taala ikhlas karena Allah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, lalu menghilangkan kebodohan dari orang lain. Subhanallah, Allahu akbar. Keutamaan di atas keutamaan tentu saja. Maka mari kita senantiasa berupaya untuk rajin-rajin sebagaimana bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babu fadli hilaqil dzikr wan nadbi ila mulazamatiha keutamaan majelis zikir majelis ilmu perintah atau anjuran supaya selalu mendatangi mengikuti majelis ilmu wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhr dan larangan menjauhi meninggalkan majelis ilmu, pengajian, kajian dan sejenisnya kecuali ada udzur syar'i. Mengapa? Orang datang aja mungkin sambil ngantuk, mungkin sambil leyeh-leyeh, ya, itu pun dapat fadilah keutamaan. Bagaimana dengan yang mencatat, yang memahami, mengamalkan, lalu menyampaikan, lalu bersabar subhanallah. Maka berbahagialah saudara-saudariku yang senantiasa rajin mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan ini merupakan majelis-majelis para malaikat yang ditugaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah tenangnya majelis-majelis seperti ini. <clears throat> Kalimat terakhir tadi ya fa usyhidukum anni ghafartu lahum aku persaksikan bagi kalian wahai para malaikat sungguh aku mengampuni mereka lalu tadi dikatakan fayaqulu malakun minal malaika. ada salah seorang malaikat yang berkata ya fihim fulanun laisa minhum ada di antara mereka ada seorang yang bukan berasal dari kalangan mereka Inna majali hajatin karena dia datang hanya kebutuhan yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum tidak akan merugi, tidak akan sengsara, tidak akan kecewa orang-orang yang ikut duduk bersama ahli zikir, orang-orang yang bermajelis ilmu. Ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu تعالى وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dalam redaksi riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan yatatabba'una majalis adh-dhikr sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat sayyaratan artinya malaikat khusus fudulan ini malaikat khusus yang Allah ciptakan bukan malaikat yang tugas bertugas mencatat kebaikan keburukan seseorang bukan tapi malaikat ini memang malaikat khusus yang tugasnya sayyaratan berjalan di muka bumi kemana-mana di muka bumi ya untuk apa ya tatabbauna majalis mencari majelis zikir subhanallah Allah menciptakan malaikat yang diberi tugas khusus mencari majelis ilmu, majelis zikir, majelis pengajian. Maka kalau kita menjadi ahlu zikir, ya, ahli orang-orang yang senantiasa mengikuti mendatangi majelis ilmu, berarti apa? Selalu dicari oleh malaikat. Untuk apa? Untuk dinaungi. didoakan, disayangi. Subhanallah. Fa'idha wajadu majlisan fihi zikrun. Jika malaikat-malaikat tadi menemukan sebuah majlis yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, digunakan untuk mempelajari ilmu Allah Al-Quranul Karim, As-Sunnah, Sunnah Rasulullah, mempelajari ilmu agama, Qa'adu ma'ahum perhatikan mereka ikut duduk bermajlis bersama orang-orang ahli zikir tadi subhanallah. Jadi ikhwati wa akhwati di sekeliling kita bersama kita ini malaikat-malaikat yang duduk bersama kita. Wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim dan mereka mengepakkan sayapnya, menaungkan sayap-sayapnya hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya subhanallah sampai penuh hingga langit dunia berapa kilometer tidak tahu kita penuh dengan malaikat setinggi langit dunia ingin berebut ingin mendatangi ingin bersama ahlu zikr mendatangi majelis-majelis zikir Faida tafarruku jika sudah selesai majelis pengajian, kajian majelis zikir tersebut, araju wasaidu ilas sama malaikat-malaikat tadi naik ke langit, kembali naik ke langit. Lalu fayasaluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lam sampai di langit Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka padahal Allah tentu lebih tahu Allah Maha tahu min aina ji'tum dari mana kalian fayaquluna mereka menjawab ji'na min indi ibadin laka fil ard kami datang dari hamba-hambamu yang ada di muka bumi wahai Allah yusabbihunaka mereka bertasbih kepadamu wa yukabbirunaka bertakbir kepadamu wa yuhallilunaka bertahlil kepadamu wa yahmadunaka bertahmid kepadamu wa yas'alunaka dan mereka berdoa memohon meminta kepadamu ya Allah qala wa madza yas'aluni Allah bertanya memangnya apa yang mereka minta dariku qalu yas'alunaka jannatak ya Allah mereka itu berdoa memohon kepadamu surga Qala hal ra'au jannati? Apakah mereka melihat surgaku? Qalu la ay rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Allah, sungguh mereka tidak melihat surgamu. Qal fa kaifa law ra'au jannati? Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Qalu wa yasta'jirunaka. Afwan, qalu wa yastajirunaka dan mereka itu memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Qala wa mimma yastajiruni dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qalu min narika ya Rabbi. Mereka mohon perlindungan kepadamu dari nerakamu wahai Allah. Qal wahal ra'au nari. Apakah mereka melihat nerakaku? Qalu mereka menjawab la tidak. Qala fa kaifa law ra'au nari? Bagaimana seandainya mereka bisa melihat nerakaku? qalu wa yastaghfirunaka mereka itu beristighfar mohon ampun kepadamu ya Allah fayaqul lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman qad ghafartu lahum sungguh aku telah mengampuni mereka subhanallah wa a'taituhum ma dan aku beri semua yang mereka minta apa yang mereka minta mereka minta surga Allah dan mereka diminta dijauhkan dilindungi dari neraka Allah. Allah beri kepada siapa? Kepada orang-orang yang rajin mendatangi majelis ilmu, majelis zikir. Subhanallah. Wa ajartuhum mimma stajaru dan aku lindungi mereka dari permohonan agar mereka minta dari permintaan mereka agar aku melindunginya. Artinya Allah mengampuni mereka Allah memberi mereka surga dan Allah menjaga mereka melindungi mereka dari siksa api neraka. Qala fayaqulun Nabi melanjutkan kisahnya para malaikat itu berkata, "Rabbi ya Allah ya Rabbi fihim fulanun." Di antara orang-orang yang berada di majelis dikir itu fulan ada seorang abdun khatta'un yang banyak berbuat dosa lagi salah. Perhatikan di sini. Fulanun abdun khatta seorang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, banyak berbuat maksiat. Innama marro dia tadi di situ mampir di situ hanya mampir saja lewat saja. Karena malaikat tadi apa kata Allah? Fayaquluna qad ghafartu lahum aku ampuni mereka wa ataituhum ma sa'alu aku beri mereka ya apa yang mereka minta ya wa ajartuhum ya, mimmas tajaru dan aku lindungi mereka dari permohonan perlindungannya. Berarti kasih tiga. Lalu ada seorang malaikat yang sedikit protes, "Ya Allah, di situ ada orang yang banyak salah, banyak dosa, ya suka maksiat, cuman mampir saja. Bagaimana apakah juga mendapatkan tiga keutamaan itu?" Mereka hanya duduk saja. Fajalah sama ahum, duduk bareng dengan mereka. Apa kata Allah? Fayaqul, walahu ghafartu. Dia juga aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang bareng, duduk bersama satu rombongan, satu majelis. Tidak ada satupun di antara mereka yang akan menderita, yang akan rugi. Subhanallah. Makanya kalau kita banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, hendaknya sering-sering mendatangi majelis ilmu ya majelis zikir di samping kita beristighfar kepada Allah kita bertaubat kepada Allah sering-seringlah mendatangi majelis ilmu ini salah satu bentuk apa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kita diberi jannah kita dijauhkan dilindungi dari nar dari siksa api neraka alangkah indahnya majelis ilmu alangkah utamanya majelis ilmu Alangkah bahagianya orang-orang yang senang menghadiri majelis ilmu. Sebaliknya alangkah ruginya orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Alangkah malangnya orang-orang yang tidak kenal majelis dikit. Alangkah ruginya orang-orang yang menceraikan majelis ilmu. Di dalam hadis ini tentu banyak faedah. Dan di antara faedah itu jelas tadi ya Keutamaan berkumpul duduk di majelis ilmu Kemudian Bahwa di majelis ilmu ini Akan mendapatkan kecintaan malaikat Orang-orang yang rajin menghadiri majelis ilmu akan mendapatkan perhatian dan kecintaan dari malaikat. Begitu pula bahwa ketika seseorang berdoa meminta kepada Allah, salah satu upaya untuk mendapatkan yang kita inginkan adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Termasuk doa yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berilah kami di dunia ini kebaikan. Apa itu kebaikan? Yaitu al-ilmu nafi wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa fil akhirati hasanah di akhirat itu kebaikan. Apa kebaikan? Adalah jannah, surga Allah. Wa qina adzabannar dan jagalah kami dari siksa api neraka Mungkin ada yang bertama, bertanya, majelis zikir yang dimaksud dalam hadis ini, majelis zikir yang kayak apa? Karena dalam praktiknya di sekitar kita, di masyarakat kita, banyak istilah atau banyak orang menyatakan itu sebagai majelis zikir. Ya, ada majelis zikir, ada majelis ini, majelis itu. Nah, yang dimaksud majelis zikir yang dalam hadis ini majelis zikir yang kayak apa? Kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala bahwa yang dimaksud dengan majlis zikir yang dicintai Allah, yang dicintai malaikat yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang mendatanginya, memberi permohonan orang-orang yang mengikutinya, menjaga orang-orang yang mengikutinya dari siksa api neraka adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yaitu majelis pengajian atau kajian yang di dalamnya disampaikan dipelajari Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para sahabat yang diwariskan kepada para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Wa tadarusul Qur'anil Karim, membaca, memahami Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, majtama'a qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده بلا ادسه قوم yang membaca القرآن الكريم Al-Karim di الله satu مسجد Allah, di masjid. Lalu mempelajari isinya. Pasti Allah akan menurunkan rahmatnya. Ya. uh, uh, meliputi dengan rahmatnya menurunkan ketenangan lalu memberikan rahmatnya lalu dinaungi oleh para malaikat dan Allah akan membanggakan nama-nama orang yang ikut dalam majelis tersebut di kalangan para malaikat begitu pula majelis ilmu yang dimaksud adalah tadarus as-sunnah al-mutahharah mempelajari hadis-hadis yang suci watafaqquh fi dalika mempelajari memahami ilmu agama berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah yang sahihah bukan majelis-majelis yang di dalamnya berisi campur aduk pemahaman-pemahaman yang tidak betul mungkin ada nyanyi-nyanyi mungkin ada joget-joget mungkin ada musik-musik yang orang kadang-kadang menyebutnya sebagai majelis zikir Bukan ini, tetapi yang dimaksud adalah majelis ilmu syar'i yang berlandaskan kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah as-sahihah menurut pemahaman para salaful ummah. Sampai jam berapa kita? Jam 5 ya? Hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab yang ke-400 eh, 247 Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد Suatu kali Muawiyah radhiyallahu anhu mendatangi sebuah majelis ilmu di masjid. Fakal lalu beliau berkata, "Ma ajlasakum?" Untuk apa kalian duduk di sini? Ini mengapa kalian membuat majelis eh, majelis di sini? Mengapa membuat perkumpulan? Mengapa membuat halakah? Kalau mereka menjawab, jalasna nadhkurullah. Kami duduk, kami bermajlis di sini untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Qal lalu Muawiyah bertanya lagi, "Allahi ma ajlasakum ila dzaka?" Apakah demi Allah tidak ada yang membuatmu duduk di majelis ini kecuali dengan tujuan semata-mata untuk berzikir kepada Allah. Qalu ma ajlasana illa dzaka. Mereka menjawab, "Iya. Tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali itu, yaitu apa? Kecuali dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Qal kata Muawiyah, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Demi Allah, aku tidak meminta kalian bersumpah karena aku meragukan kalian, tidak. Wa makana hadun bin manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla minhu hadisan minni. Padahal tidak ada seorang pun yang mempunyai kedudukan ya seperti aku dengan Rasulullah artinya beliau mempunyai kedudukan yang dekat dengan Rasulullah tapi tidak ada yang lebih sedikit hadisnya daripada aku artinya beliau ingin menyampaikan hadis yang beliau menyampaikan bahwa saya sedikit sekali hadis saya dari Rasulullah meskipun kedudukanku sangat dekat dengan Nabi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi. Suatu kali Rasulullah juga pernah menuju sebuah majlis di kalangan sahabat beliau. Faqala ma ajlasakum? Lalu beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian majlis duduk bareng di sini?" Qalu jalasna nadhkurullah kami duduk di sini wahai Rasulullah duduk bareng berkumpul bermajlis untuk berzikir kepada Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kami bertahmid memuji Allah karena Allah telah memberi petunjuk kepada kami menuju agama Islam wa man nabihi alaina dan Allah telah memberikan kami nikmat Islam itu. Lalu kami berzikir kepadamu ya Allah membuat majelis idzikir ini. Qal Nabi bersabda, "Allahi ma ajlasakum illa dzaka." Demi Allah, apakah tidak ada yang membuat kamu bermajelis di sini kecuali itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Mereka menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang membuat kami bermajelis kecuali dalam rangka berzikir kepada Allah." Qal, Nabi bersabda, "Ama inni lam astahlifkum." Demi Allah, aku tidak meminta kalian untuk bersumpah tuhmatan lakum karena aku meragukan kalian wahai para sahabatku walakinnahu tetapi atani jibrilu Jibril mendatangi aku fa dan memberitahu aku annallaha yubahi bikumul malaikah sesungguhnya Allah menyebut nama-nama kalian, membanggakan nama-nama kalian di hadapan para malaikat di sisinya. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wahai para penuntut ilmu syar'i, wahai orang-orang yang suka dengan majelis dikir, majelis ilmu, sungguh diri kita, nama-nama kalian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang lebih mulia dari majelis kita yaitu para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang langsung kepada Nabi memberitahu Nabi apa bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang duduk bermajelis ilmu di hadapan para malaikat di sisinya. Subhanallah, Allahu akbar. Satu potongan ayat tadi dalam surat Al-Kahfi ayatnya eh, uh, 28 dan dua hadis yang disampaikan oleh Al Imam Nawawi. Di sini ada empat hadis yang saya bacakan dua hadis. Cukup kiranya bagi kita akan keutamaan majelis ilmu. Cukuplah kiranya bagi kita untuk senantiasa rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dikir, menuntut ilmu syar'i, sesibuk apapun kita, sesempit ap apapun waktu kita. Hendaknya kita sempatkan, jangan nunggu kesempatan tapi sempatkan 24 jam waktu yang diberikan Allah kepada kita Kita sisihkan, kita sempatkan untuk mencari ilmu agama Bahkan dilakukan hal seperti ini oleh orang-orang saleh zaman dahulu Para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in termasuk ulama-ulama besar kita di antaranya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala sudah menjadi seorang imam, sudah menjadi ahlul hadis, sudah menjadi orang tokoh hebat, syekh tapi kemana-mana masih membawa buku, masih membawa pulpen, masih membawa catatan. Untuk apa? Di ketika ditanya, wahai imam, mengapa engkau kemana-mana masih mencari ilmu, masih membawa ini? Sampai kapan engkau masih mau mencari ilmu? Apa kata beliau? Ilal maut, sampai mati, sampai ajal menjemput. Satu kali juga ada seorang ulama bertanya kepada orang yang sudah 80 tahun Selalu mencari ilmu, duduk bermajlis ilmu. Sampai kapan engkau akan mencari ilmu padahal usiamu sudah 80 tahun? Apa jawabnya? Selama hidup masih dikandung badan. Selama aku masih hidup, maka selama itu pula aku akan selalu belajar dan belajar. Saya yakin yang ada di masjid ini belum ada yang usianya 80 tahun. Masih muda rata-rata, masih banyak waktu, kesempatan, masih kuat pikirannya ini. Lantas mengapa kita sia-siakan untuk hal-hal yang kurang berguna atau bahkan tidak berguna? Jangan tunggu nanti kalau sudah sibuk punya pekerjaan, sibuk punya suami, sibuk apalagi punya anak ngurus ini ngurus itu, alasannya banyak. Penyesalan yang akan ia dapati dan penyesalan itu tiada gunanya. Mumpung mungkin rata-rata masih sendirian, masih banyak waktu masih ini. Di sela-sela kesibukan mungkin kuliah apa, ya silakan tetap kuliah ya tetapi tentu saja jangan lupa karena ilmu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak adalah ilmu agama wa an ilmihi ma fa'ala akan ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita sudah berapa banyak yang kita cari lalu sudah berapa banyak yang kita amalkan bukan ilmu duniawi ilmu duniawi secukupnya oleh karena itu Ya, berbahagialah wahai para penuntut ilmu syar'i meskipun sederhana, meskipun barangkali ya kita sama-sama belajar ya, di sini hanya sederhana tetapi mudah-mudahan ini bagian dari majelis-majelis ilmu yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dinaungi para malaikat dan kita semuanya, ahlinya, orang-orang yang ikut serta di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita semuanya. Kita diberi jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala dan kita dilindungi dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan istiqomah untuk tetap ber, belajar mencari ilmu agama dengan ikhlas dan benar. Semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita.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 hanya karena keperluan yang lain apa kata Allah Subhanahu wa taala ya bahwa Allah tetap mengampuni mereka Allah tetap memberikan ampunan kepada mereka. Allah tetap memberikan penghargaan kepada mereka. Ini orang yang tidak sengaja, sekedar lewat, tidak niat asli, duduk bersama ahli ilmu, ahli zikir maksud saya. Itu dihargai oleh Allah. Apalagi ya meskipun saya hanya tetangganya ustadz ya, saya datang ke sini karena diminta juga mohon dihargai begitu ya. Di antara penghargaan penjenengan semuanya kalau bertanya ya paling tidak tulisannya rapi ya, kertasnya juga yang rapi. Ini penghargaan. Ya, apalagi niatnya datang di sini untuk berbagi. Ya, belajar bersama. Orang yang tadi sekedar mampir aja itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kiranya akhlak kita belajar asma wa sifat itu bukan sekedar dihafal, tetapi untuk diambil hikmahnya. Kalau Allah Maha Kasih, bagaimana kita menjadi orang yang pengasih? Allah Maha Pengampun, bagaimana kita menjadi orang yang suka memaafkan? Kalau Allah begitu perhatian bahkan mengapresiasi orang-orang yang bahkan tidak sengaja pun, bagaimana kita juga memberikan penghargaan, apresiasi, menghormati orang-orang yang memang ya sengaja datang kepada kita. Ini penting ya. Jadi ini sekedar tambahan dan saya ucapkan jazakumullah eh, jazakunallahu khairan katsiran atas apresiasi antum mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang menghargai orang lain. Ingat, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalamnya ada sebesar anak semut kecil kesombongan. Kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ketika ada orang lain kok kita sinis, kita merendahkan, bertanya pakai sobekan kertas, itu sesungguhnya kurang menghargai dan itu salah satu unsur kesombongan. Maaf. Ya, ini penting pelajaran akhlak, pelajaran adab. Ya, apalagi adab kepada guru, adab kepada orang yang lebih tua, adab Eh, bermajelis ilmu ini penting ya. Ini sekedar tambahan bahwasanya belajar bukan sekedar banyak menghafal, banyak hadisnya, banyak pengetahuannya, tetapi bagaimana itu kita amalkan dalam bentuk perilaku, akhlak, adab sehari-hari karena Rasulullah itu kana khuluquhu al-Qur'an. Ustadz Afan tidak sesuai dengan tema. Oh ini nanti ya, tidak sesuai dengan tema nanti. Ustadz teman-teman saya punya keinginan besar untuk naik haji Eh, nanti nanti ini ya. Ini kok nggak ada yang satu. Nah ini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang istri yang di daerahnya jarang ada kajian-kajian ilmu agama dan suaminya waktunya banyak bekerja di kantor Lalu bagaimana bagi seorang istri untuk mendapat hmm, mengikuti majelis ilmu yang banyak terdapat keutamaan di dalamnya? Barakallahu fiikum. Uh, ya tentu saja kalau di sebuah daerah mungkin di situ jarang atau sedikit pengajian-pengajian ilmu syar'i, pengajian-pengajian sunnah, sementara e, banyak waktunya bekerja di kantor. Kantor itu berapa kan? Rata-rata cuma 8 jam, ya kan? Dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 5 lah misalnya gitu. Kan masih ada waktu. Ya. Kalau memang ya ini tugas suami karena kewajiban suami itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini penting. Ya, minta baik-baik kepada sang suami mas atau apalah eh, cara manggilnya eh, hak saya kan mendapatkan ilmu kan begitu dengan cara yang terbaik tentu saja kalau memang mas nggak bisa langsung ngajari saya nggak bisa ngantar saya ya waktunya habis kalau bisa kan sisihkan waktu khusus mungkin tertentu kalau tidak memungkinkan bagaimana mungkin di rumah dikasih fasilitas ya eh, radio yang bisa mendengarkan kajian-kajian sunnah atau televisi roja mungkin ya yang bisa e, langsung. Ini demikian. Seandainya memang di daerah ibu atau anti e, jarang dan tidak memungkinkan setiap hari atau memang bahkan sulit, suami mungkin sibuk kerja dan memang tidak bisa dicari waktu ya untuk bisa mendatangi majelis ilmu minimal niatkan berniatlah dengan sungguh-sungguh untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Kalau tidak bisa, ya fattaqullaha mastata'tum mungkin dengan membaca buku para ulama kalau tidak bisa bahasa Arab yang sudah diterjemahkan, mungkin bisa e, berlangganan majalah-majalah Islami yang Sunni, misalnya majalah As-Sunnah atau Al-Furqan atau yang lainnya. Kemudian juga mendengarkan kajian-kajian radio sunnah, mungkin bisa di download atau di internet atau dengan apa streaming atau dengan TV Roja, ya salah satunya itu. Betul memang tentu keutamaan datangnya di majelis ilmu memang kurang tetapi paling tidak ada dapat faedah ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada ibu dan keluarga untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu. Allahumma amin. Eh, ini nggak ada hubungannya ya. bagaimana menyalurkan Waduh ini nggak ada hubungannya semua nih Bismillah, apakah seseorang yang menonton ceramah menuntut ilmu lewat media TV karena di tempatnya tidak ada majelis ilmu, kajian juga mendapatkan pahala yang sama seperti yang mereka yang datang langsung ke majelis ilmu. Wallahu taala a'lam sawab. Kalau dari sisi keutamaan tentu berbeda. Ketika dia datang ke majelis ilmu, dia apa? Berjalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia berjalan saja sudah mendapatkan keutamaan. Belum lagi kalau dia duduk bersama. Duduk bersama tadi keutamaan tadi diberikan kepada orang yang langsung duduk bersama. Tentu berbeda. Lebih utama orang yang langsung datang. Ini kaitannya dengan keutamaan majelis ilmu. Adapun keutamaan faedahnya ya tentu belum tentu datang langsung tidur ya ya datangnya sih dapat keutamaan tapi faedahnya atau mungkin dia datang rame atau dia datang tapi nggak paham sementara barangkali yang menonton TV di rumah atau mendengarkan kajian di rumah memang barangkali dia tidak mendapatkan atau seandainya dapat pun kurang ya keutamaan menghadiri majelis ilmu tapi barangkali dia serius karena tidak langsung mungkin dia mendengarkan dia serius sehingga dia mendapatkan lebih jadi meskipun secara keutamaan tentu akan lebih yang mendapatkan yang datang tetapi secara faedah bisa jadi yang di rumah atau di tempat lain justru mendapatkan yang lebih banyak. Jadi jangan khawatir kalau memang tidak bisa datang, jangan merasa e, kurang tetapi kekurangan mendapatkan fadilah keutamaan datang ke majelis ilmu silakan ditutup dengan faedah yaitu apa pemahaman fikih ya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin meskipun tidak mendapat keutamaan datang di majelismu tapi keutamaan apa keutamaan faham fiqh yaitu keutamaan paham agama sehingga dia bisa amalkan subhanallah semuanya mendapatkan keutamaan Ada yang berpendapat bahwa wanita ahsannya mengkaji ilmu di rumah dengan mendengarkan rekaman tanpa harus bepergian menimba ilmu di majelis karena sebaik-baik tempat baginya adalah di rumah. Benarkah demikian Ustaz? Mohon penjelasannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau memang dia di rumah bisa mendatangi, bisa ada kajian-kajian, mungkin ustadznya datang ke rumah atau Ustadznya datang ke rumah, Allah alam itu mungkin lebih aman dari satu sisi. Tetapi kalau tidak memungkinkan, insya Allah tidak mengapa mendatangi majelis-majelis ilmu kalau memang dia aman dari fitnah. Artinya ini ya tidak ada mahram yang mengantar. E, tentu saja ini e, bukan jarak safar loh ya, bukan jarak safar ya kalau memang tidak ada fitnah dia bisa menjaga diri aman tidak mengapa insyaallah taala tetapi tentu kalau memang mungkin di kos-kosan di rumah-rumah kontrakan atau di rumahnya bisa berkumpul di situ ummahat atau akhwat lalu ada ustazah atau ustaz yang datang menyampaikan ilmu tentu ini dari satu sisi lebih utama lebih aman bagi mereka wallahu taala a'lam bissawab ini yang tidak sesuai dengan tema lagi ini ya Ustadz Afan tidak sesuai dengan tema Apa hukumnya menggunakan stiker cat Apa ini namanya FB lain yang ada gambar ekspresi makhluk bernyawa Ya jangan Jangan Kalau jelas-jelas itu gambarnya makhluk bernyawa Jangan digunakan stiker itu Kalau memang terpaksa harus menggunakan karena kebutuhan atau karena yang lain Silahkan ditutup Apa namanya Gambar bernyawanya itu wajahnya ditutup ditutup atau di apa di apa pakai spidol kan bisa jadi kalau yang penting adalah wajahnya itu tertutupi ditutup pakai spidol atau dengan yang lainnya demikian ustadz teman-teman saya punya keinginan besar untuk naik haji mereka rindu Baitullah sedangkan saya sekedarnya saja tidak seperti mereka yang sangat ingin ke sana tercelakah saya ini apa motivasi untuk ke Baitullah Ustaz? Maksudnya gimana ini? Hmm. Kalau dia sedangkan saya sekedarnya maksudnya tidak rindu. Ya, kita mestinya rindu ke Baitullah. Ya, karena kalau kita salat di sana berapa kali? 100 ribu kali. Kita sholat sekali nilainya 100 ribu sekali, eh, 100 ribu kali daripada kita sholat di luar masjid ya, di sana. Subhanallah. Makanya ini perlu diperhatikan apa motivasi ya? Motivasi kita bahwa hidup kita ini untuk ibadah. Dan ibadah itu kalau bisa kita cari jalan pintas. Ibadah paling sedikit, pahalanya paling banyak. Ya kalau kita bisa diberi kesempatan, rindulah kita. Mohonlah kita kepada Allah supaya diberi kemudahan. Rindulah kita untuk menuju Baitullah karena itu adalah tempat terbaik di muka bumi. Mana itu? Baitullah. Ya, tentu saja ini seorang muslim hendaknya mempunyai keinginan dan kerinduan yang besar untuk bisa sampai ke sana. Ustaz, bagaimana cara saya dalam mendakwai bapak saya yang tidak mau sholat? Jika saya ajak untuk sholat, bapak saya selalu marah sama saya. Saya bingung Ustaz bagaimana solusinya. Jika saya tidak menasihati, saya takut berdosa. Jika saya nasihati dengan baik, saya takut sering bentrok dengan bapak saya. Barakallahu fikum fikum barakallah. Yang jelas bahwa orang yang beruntung itu harus memiliki empat sifat sebagaimana tersebut dalam surat Al-Asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu kecuali orang-orang yang beriman orang yang beriman mengenal Allah tentu dia orang-orang yang berilmu maka mari kita perbanyak ilmu wa amilus salihat, lalu kita coba amalkan ilmu yang kita miliki bil dan ini tugas kita orang yang beruntung orang yang sukses bukan sekedar berilmu lalu beramal untuk dirinya sendiri tidak dia berkewajiban menyampaikan ilmu kebaikan itu kepada saudaranya yang lain apalagi itu orang tua orang yang paling dekat dengan Anda adalah orang tua Anda dan salah satu bakti Anda yang terbaik selamatkan orang tua Anda dari jurang kehancuran di dunia dan di akhirat apalagi ini salat adalah amalan terbaik sesudah dua kalimat syahadat bahkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang kafir yang pertama dan yang keempat adalah watawasau bis sabar ingat kita saling menasihati supaya bersabar bersabar untuk apa untuk menuntut ilmu istiqomah berat kadang-kadang sehari eh, sekali dua kali oh rajin besok belum tentu maka bersabar saling menasihati untuk bersabar mencari ilmu yang kedua bersabar untuk beribadah kadang rajin kadang tidak maka ketika futur ketika malas ketika lemes itu saling menasihati yang ketiga sabar ketika berdakwah termasuk berdakwah kepada orang tua kita sampai kapan sampai orang tua kita meninggal artinya sebelum meninggal dan ini dicontohkan oleh siapa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Orang tuanya adalah orang kafir, tokoh kafir, tukang pembuat berhala. Nabi Ibrahim tidak pernah surut, tidak pernah mundur untuk tetap mendawai orang tuanya, bahkan ingin beliau berjanji memohonkan ampun kepada orang tuanya. Subhanallah. Teladanilah Nabi Ibrahim. Qad kana fi Ibrahim, qad kana lakum eh, uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama mereka. Begitu pula laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Beliau juga bersabar ketika mendakwai siapa? Paman beliau sampai detik-detik akhir hayat Abu Talib. Berarti harus apa? Ukti yang saya muliakan hendaknya bersabar. Nah, empat hal ini hendaknya kita praktekkan terlebih itu kepada ayah anti, an, orang yang paling dekat kepada Anda. Maka yang pertama saran saya Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, di setiap sujud, di setiap sholat ketika waktu-waktu mustajab, doakan orang tua Anda mendapat hidayah. Allahumma wafiq walidi, Allahumma wafiq walidi ilal haq. Ya. Ya Allah berilah taufik ayahku, ya Allah ayahku, ayahku sebut sambil menangis, sebut ayah anti. Di saat sujud, di saat sebelum salam atau di dalam sholat atau di waktu-waktu mustajab. Agar dibuka hadinya Allah maftah sodro abi misalnya. Ya Allah bukalah pintu hati ayahku ya Allah. Ya, untuk menerima kebenaran liqabulil Islam, liqabulil haq, liqabulil sunnah misalnya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa karena doa adalah senjata yang pamungkas bagi setiap muslim. Yang kedua, berilmu, tentu berilmu dengan cara eh, eh, ilmu yang benar. Lalu diamalkan tadi. Orang tua itu kadang-kadang kalau kita langsung mendakwai dia gengsi. Kamu itu anak kemarin sore, kamu itu anakku, ya. Kok mendakwai saya kan gitu, mendakwai aku. Gengsi kadang-kadang. Maka dakwah tidak harus dengan lisan, mungkin dengan buku, mungkin dengan kaset, mungkin dengan sarana yang lain termasuk perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Sebelum Anda mendakwai orang tua, mungkin selama ini orang tua suka marah ketika datang ke rumah bawa oleh-oleh, bawa baju, bawa bingkisan, mungkin bawa sesuatu yang disenangi oleh ayah. Kalau datang assalamualaikum, jabat tangannya, cium tangannya, cium keningnya, peluk dia tubuhnya, begitu. Ya, kalau saatnya bikinkan kopi, dia sukanya teh, bikinkan teh, sukanya apa, bikinkan ini, bikinkan itu. Ya, Lalu dipijit pak eh, Capek pijit dia Begitu caranya Jangan langsung diceramain Gengsi dong Sudah gitu aja dulu Kalau selama ini disuruh sholat berat Gitu aja Setelah selesai waktu sholat eh, Ya atau pak Atau bi atau apalah Ini sudah hadan Ya saya izin sholat dulu ya Gitu aja dulu Ya Nah lama-lama nanti dia akan tersentuh hatinya ya Allah taala dengan akhlak berdakwalah dengan ilmu dan akhlak dan anti lebih tahu bagaimana karakter orang tua tapi kalau diceramain mungkin dinasihati ya siapa yang tidak tersinggung ya namanya orang tua ya kita merasa lebih hebat namanya orang tua itu jadi demikian Insya Allah dengan berbagai cara dengan akhlak ya dengan akhlak dan tidak harus langsung Allah taala alam bisawab mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka orang tua anti untuk bisa menerima kebenaran Allahumma amin hmm. Ini bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid yang kita kerjakan bila kita datang ke masjidnya pada waktu diharamkannya sholat. Yang diharamkan sholat sunnah itu adalah sholat sunnah mutlak. Adapun kalau ada sholat sunnah yang ada sebabnya, misalnya sesudah sholat subuh sampai terbit matahari, itu tidak boleh sholat sunnah mutlak. Tetapi kalau kita datang dari luar lalu kita ingin duduk di situ, boleh. Mengapa? ya idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid maka jangan duduk sebelum mengerjakan salat dua rakaat maka ini ada sebab sebabnya apa Anda masuk masjid dan Anda ingin duduk maka tidak mengapa termasuk habis salat asar sampai ya terbenam matahari dan seterusnya ini kalau ada sebabnya tidak mengapa. Tetapi kalau misalnya saat itu ingin sholat yang lain, sholat sunnah yang lain tidak ada sebabnya, maka ini yang yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana jika kita diundang jamuan oleh seorang Nasrani di rumahnya Tidak dalam rangka apa-apa Bolehkah kita makan hidangannya Jazakumullah khairan Jazakumullah khairan Kalau kita diundang oleh tetangga kita Nasrani ya Atau ahli kitab yang memang tidak dalam rangka apa-apa sebagai tetangga atau sebagai teman, ya. Kemudian dia tidak memusuhi kita, maka hukum asalnya kita hendaknya datang. Dengan catatan di situ tidak ada makanan yang haram. Jadi sekedar makanannya kita pastikan itu halal, lalu dia mengundang kita ya, dalam sekedar makan saja, maka insya Allah tidak mengapa, tetapi hendaknya secukupnya, jangan lama-lama di situ, apalagi kalau di situ ada salib, ada patung dan seterusnya, maka secukupnya sekedar apa? Sekedar kita memenuhi undangan. Mengapa? Dengan akhlak kita yang baik seperti itu, tujuannya apa? Tujuannya agar dia takliful kulub. tujuannya agar hatinya menjadi menjadi e, tertarik dengan akhlak orang Islam. Disitulah senyum ya, sampaikan kata-kata yang baik ya kalau mau makan baca bismillah dengan keras sedikit tidak apa-apa, tunjukkan makan dengan tangan kanan, makannya yang rapi, jatuh diambil dan seterusnya begitu. Sehingga dia akan melihat kita. Ketika melihat seperti itu, suatu saat ya dia akan tertarik lalu dia akan masuk ke dalam agama kita. Niatkan seperti itu, insya Allah tidak mengapa. ustadz bagaimana kita meyakinkan orang tua untuk tidak berbuat bid'ah? Orang tua saya banyak mendengarkan kajian sunnah tapi tetap melakukan bid'ah seperti yasinan. Yang pertama doakan. Ya, jangan lupa ini doa. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang hikmah tadi ya. Ya, dengan cara yang hikmah, jangan dinasihati apalagi digurui, apalagi disalahin, jangan. Ya, disalahin dengan cara yang hikmah. Maka berdakwah, menyampaikan itu harus ada tiga. Punya ilmunya kita, yang kedua, tahu siapa yang kita hadapi. Kalau orang tua ya tahu Anda karakter orang tua kayak apa, mungkin senangnya apa, yang dibenci apa, e, modelnya begini, dia tahu. Lalu kita tentukan metode. Kita tentukan metodenya. Ini penting. Ya, jangan asal ya berdoa dan selalu bersabar dalam mendakwai dengan cara yang hikmah, yaitu sesuai dengan ilmu, ya tahu sasaran dan metode yang tepat, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan e, taufik sehingga bisa meninggalkan bid'ah dan tetap pada sunnah.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 Insya Allah uh, telah kita ketahui bersama beliau Ustadz Ahmad sebagaimana Ustadz Z juga uh, yang berada, berada di dalam uh, forum dai masyarakat Jogja. Uh, kemudian uh, yang kedua kami dari uh, Takmir akan uh, kembali mengingatkan mengenai parkir uh, untuk dijaga kerapiannya khususnya uh, agar tidak melew, eh, apa namanya menggunakan bahu jalan. Oleh karena itu sebaiknya jika di sebelah timur palang warna kuning itu sudah ada satu baris maka sebaiknya masuk ke sebelah barat palang kuning. Ya demikian eh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.